dari kitab Al-Mu'in fi Bayani Huquqiz Zawjain yaitu kitab <clears throat> Al-Mu'in yang menolong kita semua di dalam menjelaskan hak antara suami istri. Maka kita lanjutkan insyaallah taala keterangan atau sebelum kita melanjutkan keterangan al-muallif rahimahullah hafizahullah taala Syekh Muhammad Ali Farkus maka <clears throat> kita murojaah sejenak dari apa yang telah kita bacakan dari pembahasan bentuk-bentuk muasyarah bil ma'ruf khususnya suami terhadap istrinya. Naam, maka beliau menyebutkan sembilan bentuk dan ini bukan menunjukkan pada batasan barakallahu fikum. Naam dan kita telah membacakan lima bentuk. Kita akan masuk pada bentuk yang keenam atau sisi yang keenam dari bentuk-bentuk muasyarah bil ma'ruf yang wajib dilakukan ditegakkan oleh suami terhadap istrinya. Enam. <clears throat> Maka kita ulangi kembali dari awal secara singkat dari apa yang telah eh, disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Sisi yang pertama yaitu tatyibul qaul laha wal inayatu bil madhar amamaha. Wajibnya suami memperbaiki ucapannya terhadap istrinya dan senantiasa menjaga penampilan di hadapan istrinya. Yang kedua, talattuf bizaujati wa mumazajatuha wa mula'abatuha yaitu berlemah lembut dengan istrinya dan bergurau serta bercanda dengannya dengan menjaga atau melihat kondisi istrinya dalam hal umurnya. Nah, secara khusus istri yang masih berumur muda belia sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala ketika Aisyah masih berumur muda. Kemudian sisi yang ketiga satu zauj ahlahu wa musa'amaratuhu laha bil hadis ma'ha wal istima' ilaiha yaitu suami bersenang-senang Naam, kepada istrinya berdisku mengajaknya diskusi dan mendengarkan uh, pembicaraannya atau kisah yang disebutkannya. Naam, seorang suami mendengarkannya dan bersabar dengannya. Kemudian sisi yang keempat, tausi'uz zauj fin nafaqah ala zaujatihi. Yaitu seorang suami hendaklah dia berluas-luas di dalam memberi nafkah terhadap istrinya atau keluarganya. <clears throat> Kemudian yang kelima, al-ighdha' an ba'dhi 'uyubiz zaujati allati yakrahuha wa an jawani wa an jawani naqaisiha yaitu hendaklah seorang suami menundukkan pandangannya dari sebagian aib-aib istrinya yang dia tidak senang dan dari kekurangan-kekurangannya <clears throat> malam yakun tajawuzun an hududis syara selama itu tidak sampai melampaui batas-batas syariah nah maka seorang suami memberi toleransi atau bertoleransi dengan istrinya dari hal-hal yang dia tidak senang darinya yang merupakan kekurangan dari istrinya selama itu dia tidak sampai pada pelampauan batas terhadap hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang keenam Berkata Al-Muallif rahimah hafidahullahu taala di antara bentuk muasyarah al-bil ma'ruf yang wajib ditegakkan oleh suami terhadap istrinya adalah adamu ifsyai sirriha wa dzikri aibiha wa nashri hadithiha bainan nas yaitu tidak Naam. Tidak menyebarkan rahasia istrinya dan juga menyebutkan aibnya dan menyebarkan hadithiha bainan nas. Ya, ceritanya di tengah-tengah manusia. Nah, jadi suami tidak menyebarkan rahasia istrinya. Demikian pula tentunya sebaliknya. Li'annahu aminun 'alaiha yahrisu 'ala ri'ayatiha wal qiyam 'ala syu'uniha liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna min asharrin nasi Allahi manzilatan yaumal qiyamah atau manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha Karena seorang suami aminun alaiha dia adalah merupakan amin yakni penjaga ya terhadap istrinya, maka dia bersungguh-sungguh menjaga dan memelihara istrinya dan al-qiyam ala syu'uniha. Ya, tegak memperhatikan seluruh urusan-urusannya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna min asyarrin nasi 'inda Allah manzilatan yaumal qiyamah Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Ta'ala Kedudukannya pada hari kiamat Adalah seseorang yang Menyebarkan rahasia Istrinya dan juga istrinya menyebarkan rahasianya Nah, yakni membongkar seorang lelaki yang membuka ya atau membongkar rahasia istrinya dan begitu pula sebaliknya lalu kemudian menyebarkannya. Nah, maka hadis ini kata Imam as sunani rahimahullahu taala dalilun ala tahrimi ifsya'ir rajul ma yaqa'u bainahu wa baina imra'atihi min umuril waqa' wa wasfi tafasili dhalik wa ma yajri min al mar'ati fihi min qaulin aw fi'lin wa nahwihi Kata Imam as sunani rahimahullah hadis tersebut menunjukkan dalil haramnya menyebarkan rahasia, yakni suami menyebarkan rahasia istrinya. Nah, apa yang terjadi antara dia dengan istrinya disebarkan. Ya, maka ini haram bagi suami. Begitu pula sebaliknya tentunya. Atau mensifati rincian-rincian ya yang terjadi antara dia dengan istrinya. <clears throat> Apakah itu berupa ucapan atau berupa perbuatan? Ya, semua itu diharamkan berdasarkan hadis tersebut dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan bahkan menunjukkan seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia kedudukannya di sisi Allah nanti di hari kiamat. Yaitu suami yang menyebarkan menceritakan rahasia istrinya dan istrinya juga sebaliknya. Naam. Wa amma mujarradu dzikril waqa' fa idza lam yakun li hajatin fa dzikruhu makruhun li annahu khilaful muru'ah. <clears throat> Jadi di sini terkhususkan rahasia hubungan suami istri. Ya, itu sangat diharamkan untuk diceritakan. Nah, adapun jika semata-mata menyebutkannya yakni hubungan terjadinya hubungan antara keduanya yakni suami istri dia menyebutkannya tanpa ada kebutuhan. Ya, misalnya dia menyebutkan bahwa semalam dia bergaul ya dengan istrinya walaupun global ya tanpa merinci dia menyebutkannya tanpa ada kebutuhan maka yang demikian ini fadzikruhu makruhun li'annahu khilaful muru'ah ya hukumnya adalah makruh dibenci karena ini menyelisihi kehormatan atau kewibawaan ya seorang suami atau istri. Nah, Sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah biar dia berkata yang baik atau dia diam. <clears throat> nah, maka menyebutkan ya hubungan yang terjadi antara suami istri walaupun itu secara global tanpa ada kebutuhan maka itu makruh. Ya, karena menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair, falyakul khairan aw liyasmut." Fa in da'at ilaihi hajatun aw tarabbat tarabbat tarattabat alaihi fa'idatun bi an kana yunkiru i'radahu anha au tadda'i alaihi al-ajza 'anil jima' au nahwi dhalik fala karahata fi dzikrihi kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni la af'aluhu ana wa hadhihi namun jika ada kebutuhan untuk menyebutkannya ya atau menimbulkan faidah ada manfaat ya untuk disebutkan seperti misalnya yungkiru i'radahu anha. Seorang istri ya atau suami mengingkari berpalingnya dia dari istrinya. Ya, maksudnya dia menolak untuk berhubungan dengan istrinya. Atau sebaliknya misalnya istrinya mengaku bahwa suaminya lemah dari al ya dari hubungan suami istri. Naam dan sebagainya lalu disebutkan hal yang demikian ini maka ini tidak makruh karena ada kebutuhan. <clears throat> Naam ada kebutuhan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dalam hadis beliau berkata innila la af'aluhu ana wa hadhihi Sesungguhnya aku benar-benar melakukan itu saya dan ini, yakni dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Thumma nagtasil, kemudian kami mandi, yakni mandi junub. Ada faidah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari penyebutan hal tersebut. Ada kebutuhan. Sehingga yang demikian ini tidaklah dimakruhkan. Nah, apakah itu untuk sebagai terbiah, sebagai faidah ilmu? Ya, maka ini ada kebutuhan. Maka ini tidak makruh. Namun jika tidak ada kebutuhan sama sekali, maka menyebutkan terkait dengan jima atau hubungan suami istri, nah, baik dari suami ataupun istri, maka itu hukumnya makruh nah menyelisihi daripada al-muruah <clears throat> yaitu kewibawaan atau kehormatan demikian pula Nabi SAW berkata kepada Abi Talha a'ras a'rastum al-lailata ya nah apakah kalian melakukan hubungan pada malamnya yakni ini kisah ya eh, Abu Talha dengan uh, Ummu Sulaim ya yang ketika itu dia menyembunyikan uh, anaknya yang meninggal dari suaminya Abu Talha Naam dengan uh, mengatakan kepadanya ketika ditanya bagaimana keadaan anak kita dia mengatakan keadaannya lebih baik yakni setelah telah meninggal dunia Nah, sehingga Abu Talha tidak tahu kalau anaknya sudah meninggal, sehingga pada malam itu dia berhubungan dengan istrinya. Nah, kemudian keesokan harinya baru diberitakan. Ya, setelah kumpul makan bersama, ya, barulah istrinya ya, yakni Ummu Sulaim memberitakan kepada suaminya bahwa anaknya sudah meninggal. Maka Abu Talha merasa Eh, marah dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, ya menyampaikan atau melaporkan tentang istrinya yang uh, melakukan hal tersebut. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian melakukan hubungan pada malamnya? <clears throat> maka beliau menjawab, naam. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kalian berdua ya gantinya yang lebih baik. Nah, demikian barakallahu fikum. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ya doa tersebut. Walhasil di sini ya adanya pertanyaan Rasulullah terkait dengan ya hubungan suami istri tadi ini ada faidah ya ada kebutuhan Nah, demikian barakallahu fikum begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma Nah, beliau mengatakan tentang sahabat Jabir al Kais al Kais yakni lelaki yang kuat ya yakni yang kuat di dalam uh, memenuhi kebutuhan istrinya. Nah, walhasil barakallahu fikum uh, sisi yang keenam ini di mana seorang suami wajib nah berbuat ma'ruf kepada istrinya dengan di antaranya tidak menyebarkan rahasianya. Naam, serta menjaga, memelihara istrinya dan memperhatikan urusan-urusannya. Kemudian yang ketujuh, al-wajhus sabi' ihsanudzan bi zaujatihi yaitu berbaik sangka kepada istrinya. Wal idnu laha fil khuruji li syuhudil jamaah dan memberi izin kepada istrinya ketika istrinya hendak keluar melakukan solat berjamaah di masjid. Au ziaratil aqarib idza uminatil fitnah. Atau mengizinkan istrinya ketika istrinya hendak berziarah ke kerabat-kerabatnya, keluarganya. Selama dia keluar aman dari fitnah. Ya, maka Seorang suami wajib dia berbaik sangka dan memberi izin kepada istrinya dalam hal-hal yang diizinkan oleh syariat. Seperti keluar sholat berjamaah di masjid. Nyam, atau menziarahi keluarganya, kerabat-kerabatnya. <clears throat> Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an <clears throat> firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam al Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ithmu ithmu wa la tajassasu." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari dhon. Sesungguhnya sebagian sangkaan itu adalah dosa dan jangan kalian tajassus, yakni mengintai atau memata-matai orang lain. Nah, maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berburuk sangka. Maka wajib sebaliknya berbaik sangka ya kepada istri dan kepada yang lainnya. Juga firman Allah taala <clears throat> Nah, yakni langsung kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kata beliau alaihi salatu wassalam, Ida sta'dhanat imra'atun ahadakum ilal masjid fala yamna'ha." Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang istri meminta izin kepada salah seorang di antara kalian, ya, ilal masjid menuju ke masjid, keluar ke masjid berjamaah, maka jangan dia melarangnya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Jangan kalian mencegah atau melarang wanita-wanita Allah ya ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. <coughs> nah, ini dalil bahwa seorang suami tidak boleh melarang istrinya jika dia hendak berjamaah di masjid selama aman dari fitnah. Seperti dia tidak memakai wangi-wangian, tidak bertabarruj, ya, dan juga jalan yang ditempuhnya aman dari ya fitnah. Barakallahu fikum. Aman dari gangguan. Maka boleh diizinkan untuk dia keluar. Nah, akan tetapi perlu diketahui bahwa sholat ya solatnya wanita di rumahnya itu lebih afdal daripada solatnya di masjid. Nah, solat perempuan wanita di rumah itu lebih besar pahalanya lebih afdal daripada solat di masjid. Namun boleh ya ketika dia meminta izin untuk ke masjid selama aman dari fitnah dan suami tidak boleh melarangnya. <clears throat> nah, hal ini ya bahkan uh, sababul wurud ya sebab keluarnya hadis ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tamna'u la tamna'u ima Allah masajid Allah adalah kisah uh, um, Salim ibn Abdullah ibn Umar yang melarang ya uh, wanita untuk keluar ke masjid Nah, maka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, yakni setelah dia dibacakan ya hadis disampaikan hadis bahwa tidak boleh melarang ya maka dia tetap berkeras dengan mengatakan dengan uh, melarang wanita untuk keluar mas, untuk keluar ke masjid. Nah, maka <clears throat> Ya, ketika itu uh, ayahnya yakni Abdullah bin Umar bin Khattab marah ya terhadap anaknya Salim ya dan bahkan mencelanya. Naam. Karena sudah disampaikan hadis yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajid Allah dia pun tetap berkeras untuk melarang wanita keluar masjid maka maka sahabat Abdullah bin Umar <clears throat> marah terhadap anaknya dengan marah yang keras. Ya, sampai disebutkan di dalam hadis itu fasabbahu sabban ma sami'tuhu mithlahu qattun. Ya, sahabat Abdullah bin Umar mencelanya, mencela anaknya sendiri dengan celaan yang keras yang aku tidak pernah mendengarkan celaan yang semisal dengan itu. <clears throat> nah, maka barakallahu fikum ini dalil yang menunjukkan bahwa ya eh, wajib atas suami jika istrinya ya atau wanita yang dibawa tanggung jawabnya untuk keluar ke masjid ya menegakkan sholat di masjid wajib untuk mengizinkannya tidak boleh melarangnya selama aman dari fitnah. Nah, oleh karena itu kata Syekh حفظه الله تعالى لذلك فعلى الزوج أن يأذن لزوجته بالخروج إلى المساجد بالضوابط الشرعية أي ما لم يكن في خروجها مدعاة إلى الفتنة من التزين والتطيب والتبرج والاختلاط بالرجال في دخول المسجد والخروج منه Oleh karena itu wajib atas suami mengizinkan istrinya untuk keluar ke masjid dengan batasan-batasan syariah. Ya, yakni selama keluarnya istrinya itu aman dari fitnah, tidak mengantarkan kepada fitnah ya seperti berhias-hias, bertabarruj, memakai wangian, bercampur baur dengan lelaki baik pada masuknya dia ke masjid atau keluarnya dari masjid ya maka semua itu berarti fitnah jika aman dari fitnah maka wajib bagi suami mengizinkan istrinya Naam <clears throat> Famusabbibatul fasadi wal mukhalafat asy-syar'iyyah jadiratun biqat'iha li'alla yada'a majalan di syaitan. Maka segala sebab yang mendatangkan fasad kerusakan penyelisihan terhadap syariat sepantasnya untuk dicekal ya dan tidak membuka peluang ya masuknya tipu daya syaitan di situ fa innahu yajri min ibni adam majra adam karena syaitan itu mengalir pada ibnu adam di tempat mengalirnya darahnya ya sehingga jika segala sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada fitnah, kepada penyelisian syariat Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh di, dilakukan. Nah, demikian barakallahu fikum. <clears throat> Yarhamukallah. Nah, maka wajib setiap setiap insan ya untuk tahaffud wal ihtiraz min wasawisihi wa tashkikihi. Wajib untuk menjaga, memelihara diri-dirinya dari segala bisikan-bisikan ya tipu daya syaitan. Faqad rawa Muslim anna nafaran min Bani Hashim dakhalu ala Asma binti Umais Fa dakhala Abu Bakar As-Siddiq wa hiya tahtahu yawma idin. Fara'ahum fakariha dhalik fadhakara dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala lam ara illa khairan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad barra'aha min dhalik. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar la tadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw ithnani Naam, fan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanadh-dhann bi asma wa nafassu anha walakin lakinna sadda dhari'atal fitnah. Naam. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya bahwa sekelompok dari Bani Hashim Ketika itu mereka masuk bertamu kepada Asma binti Umais radhiyallahu taala anha. <clears throat> Fadakala Abu Bakar As-Siddiq wahia tahtahu yauma idin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk ya kepada Asma binti Umais yang pada waktu itu beliau Asma binti Umais tahtahu dalam uh, pemeliharaan Abu Bakar. Naam. Fara'ahum fakariha dzalik. Maka Abu Bakar as melihat mereka yakni sekelompok dari Bani Hashim ya masuk bertamu ke rumah Asma binti Umais. Maka sahabat Abu Bakar tidak senang yang demikian itu. Ya, Nah, karena beliau sebagai perwaliannya pada waktu itu yakni dalam uh, tanggungannya. Dalam pemeliharaannya. Fadzakara dzalika li Rasulillah. Maka beliau menyebutkan yang demikian itu kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam ara illa khairan. Naam. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan lam ara illa khairan tidaklah aku melihat kecuali kebaikan. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad barra'aha min dzalik." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan Asma ya dari yang demikian itu, yakni dari sangkaan yang buruk. Nah, thumma qama Rasulullah alal mimbar. Kemudian Rasulullah SAW berdiri bangkit naik di atas mimbar dan beliau berkata, "La yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza." Tidak boleh seorang pun masuk setelah hariku ini terhadap seorang wanita yang sendirian. Ya, tidak boleh bertamu kepadanya yakni ketika dia sendirian illa wa ma'ahu rajulun au ithnani. Kecuali kalau orang yang bertamu itu ya ada orang lain yang bersamanya. Satu orang atau dua orang. Nah, maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berhusnudzon kepada Asma ya dan meniadakan buruk sangka darinya akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sadda dari atal fitnah ya beliau uh, hendak mencegah menutup celah-celah fitnah ya maka beliau bersabda la yadkhulanna rajulun ba'da yaumi hadza ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw ithnan ya tidak boleh seorang pun setelah hariku ini masuk kepada seorang wanita kecuali bersama dia ada lelaki yang lain atau dua orang yang lain nah dari sini barakallahu fikum ya para ulama berpendapat bolehnya ya datang atau masuk di rumah seorang wanita selama yang masuk itu bukan sendirian. Ya, ada bersamanya lelaki yang lain. Naam. Barakallahu fikum dan tentunya aman dari fitnah, ya. Tentunya aman dari fitnah. Wanitanya ini tetap berhijab ya, tidak tabarruj tidak uh, eh, ikhtilat ya maka boleh wanita menerima tamu dan memasukkan ke dalam rumahnya ya selama tamu itu tidak sendirian.